Tidak tersamar atasnya, artinya semuanya diketahui. Wa alima ma amilun. Dan dia Allah swt mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah swt sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan? Apa yang mereka akan perbuat qabla an yakhluqahum sebelum menciptakan mereka? Ini juga aqidah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah sebelum menciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan diciptakannya dan apa yang akan diperbuat oleh makhluk-makhluknya. Kemudian disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa innahu subhanahu ya'lam ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Yang demikian kata Ibn Abdul Aziz karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi dikatakan alima mahum amiluna qabla an yakhluquhum kata Abu Ja'far wa Allah Maha mengetahui apa yang mereka akan kerjakan sebelum menciptakan mereka maka diterangkan oleh Ibn Abdul Aziz iya demikian keadaannya karena memang Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadi yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Yang telah terjadi diketahui, yang sedang terjadi diketahui, dan yang akan terjadi diketahui, dan juga yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ruddu la'adu limanuhu an." Kalau mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Lauruddu la'adu lima an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan melakukan lagi apa yang mereka telah dilarang. Ini yang mana ini? Yang kana atau yang yakunu atau yang sayakun atau yang layakun. Hah? Yang terakhir bukan yang terjadi, bukan yang sedang terjadi, bukan yang akan terjadi, tetapi yang tidak terjadi. Ketika manusia sudah dihisab yaumul qiyamah, apakah bisa dikembalikan ke dunia? Apakah bisa dikembalikan ke dunia? Mereka memohon, mereka meratap, mereka menangis. Mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal salihan, inna muqinun." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia kami akan beramal soleh. Kami sekarang yakin. Minta dikembalikan ke dunia. Apakah diberi? Tidak diberi. Kata Allah, lauruddu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia. La'adu lima duhu'an. Niscaya mereka akan melakukan kembali apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Yang tadinya musyrik akan melakukan syirik lagi. Yang tadinya berbuat dosa akan berbuat dosa lagi. Ini tidak terjadi karena Allah tidak mengabulkan mereka dan tidak mengembalikan mereka ke dunia. Tidak terjadi, tetapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini berarti yang keempat dari ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi makana apa yang sedang yang telah terjadi, wa ma yakunu apa yang sedang terjadi, wa ma sayakunu dan apa yang akan terjadi. Yang keempat dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Sudah dinyatakan oleh Allah bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Tidak akan mereka dikembalikan ke dunia. Ini sudah keputusan dari Allah. Maka tidak akan terjadi mereka kembali ke dunia. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Yaitu lauddu atau la'adu lima nuhu Niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Wa in kana ya'lam annahum la yuradduna walaupun Allah mengetahui bahwa mereka la yuraddun, mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Walakin akhbara annahu law ruddu la'adu. Tetapi Allah mengkhabarkan dengan ilmunya bahwa mereka kalau dikembalikan, niscaya mereka akan kembali berbuat yang sama. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khayran la asma'ahum." walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau alimallahu fihim khaira kalau saja Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka la asma'ahum niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka ini ilmu-ilmu ini tetapi kata Allah walau asma'ahum La tawallaw wa hum mu'ridun. Kalaupun diperdengarkan kepada mereka, la tawallaw. Niscaya mereka akan berpaling. Wa hum mu'ridun dan mereka menentang. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau saja ada kebaikan aku akan perdengarkan. Tetapi mereka ini kalaupun diperdengarkan, niscaya mereka akan balik. Wa fi dzalika dalam ayat-ayat ini dan berita-berita dari para ulama tadi raddun ala rafidah ini bantahan kepada rafidah wal qadariyah bantahan kepada mereka-mereka aliran-aliran sesat dari qadariyah maupun rafidah wal rafidah firqun atau firqatun min firaq syiah rafidah ada sekelompok dari kelompok-kelompok Syiah dan mereka dinamakan dengan Rafidhah karena mereka menolak pendapat dari Ahlul Bait padahal mereka mengaku pencinta Ahlul Bait. Mereka mengaku pencinta Ahlul Bait, tetapi mereka justru penentang ucapan Ahlul Bait. Ketika Zaid Ibni Ali menyatakan tentang walaknya kepada Abu Bakar wa Umar. Maka mereka marah dan meninggalkan Zaid. Padahal Zaid adalah cucu Ali bin Abi Thalib. radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan kepada mereka, "Rafadtumuni, rafadtumuni, fa antumur rafidah." Kalian menolak aku, kalian menolak aku, maka kalian golongan para penolak ahlul bait. Golongan para penentang ahlul bait. Ini nama yang tepat. Nama Syiah kurang pas. Karena Syiah itu artinya pengikut. Syiatu Ali artinya pengikut Ali. Maka mereka bangga dengan nama itu. Kami Syiatu Ali. Kami Syiatu Hasan wal Husain. Kami Syiatu Ahlul Bait katanya. Kami adalah pencinta dan pengikut Ali, pencinta dan pengikut Hasan dan Husain, pencinta dan pengikut Ahlul Bait dan mereka berdusta. Mereka berdusta dengan kalimat tersebut. Mereka bukan syiah, mereka rafidah, mereka para penolak ucapan-ucapan ahlul bait. Yarfud qawla aliyin. Mereka menolak ucapan Ali. Yarfud qawla al-Hasan wal Husain. Dan mereka yarfud qawla Zaid. Wa mereka semuanya yarfud qawla ahlul bait. Mereka menolak ucapan para ahlul bait. Maka mereka lebih tepat dinamakan dengan ar-rafidah. Ternyata Rafidah ini dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan di samping mengkafirkan para sahabat juga mereka seperti Qadariyah. Menolak takdir. Maka ini bantahan bagi mereka. Rafidah. Wal Qadariyah dan juga Qadariyah. lalu mereka semua berkata Rafidah dengan Qadariyah Innahu la ya'lamu syai' qabla an yakhluqahu wa yujiduhu. Bahwa Allah tidak mengetahui apa-apa sebelum menciptakannya dan sebelum mengadakannya. Wahia min furu'i mas'alatil qadar. Dan ini salah satu cabang-cabang pemikiran qadariyah. Wasayati laha ziyadah bayan insyaallah ta'ala. Dan nanti akan datang keterangan lebih jelas lagi insyaallah ta'ala. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته Setelah disebutkan prinsip yang berikutnya dari prinsip ahlu sunnah. Yaitu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Dan sudah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segalanya sebelum menciptakan mereka. Dan ini bagi Qadariyah dan Rafidah yang menyatakan Allah tidak mengetahui sebelum menciptakannya. Fahada kesesatan Qadariyah dan kesesatan Rafidah. Wa qala Abu Ja'far rahimahullah wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi dan dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka dari kemaksiatan kepadanya. Allah mengetahui takdir, tetapi Allah memerintahkan kepada mereka. Memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan memerintahkan mereka untuk jangan bermaksiat kepadanya. Zakara Syekh Al-Amr Nahi. Pada poin berikutnya Syekh Abu Ja'far rahimahullah membawakan berita tentang perintah dan larangan. Ba'da dzikrihil khalq wal qadar setelah menyebutkan tentang penciptaan dan takdir diberitakan pula tentang perintah dan larangan secara syar'i. I untuk menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan kedua-duanya. Beriman dengan qada wal qadar, beriman dengan ilmu Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki syariah, memiliki hukum-hukum, memiliki al-amr wan nahi, memiliki perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka kalimat ini dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah isyaratun ila anna Allah taala khalaqal khalqa li'ibadatihi mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluknya adalah untuk ibadah wa ibadatuhu dan ibadahnya adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena kalimat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsirnya adalah tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah dan dilarang. Lihat tafsir dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ai la yu'mar wa la yunha. Sia-sia, ini tidak diperintah, tidak dilarang. Berarti mana ayat tadi? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberi syariat, tanpa diberi hukum-hukum, tanpa diberi aturan-aturan? Ayasabul insan an yutraka sudah. Maka tafsir ayat ini pun demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yakni kata Allah tidakkah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintahkan agar beribadah. Kecuali untuk diperintah dan dilarang. Kecuali untuk diatur dengan syariat. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian ayyukum ahsanu amala siapa di antara kalian yang paling baik amalan-amalannya. Khonifidina azakumullah kum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini pun kalimat yang menunjukkan adanya syariat, adanya perintah dan larangan, adanya aturan di dunia ini bagi manusia, yaitu kalimat Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, ini diciptakan di dunia, hidup dan kemudian dimatikan. Untuk apa? Apakah sia-sia? Tidak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya tentunya diuji agar mereka terlihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat diuji dengan larangan-larangan siapa yang taat dan siapa yang tidak taat diuji dengan aturan-aturan dan hukum siapa yang tunduk patuh dan siapa yang tidak mau tunduk tidak mau patuh ini makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala maka kehidupan manusia di dunia tidak sia-sia. Kehidupan manusia di dunia tidak begitu saja sudah kosong, tidak. Tetapi ada sesuatu hikmah yang Allah kehendaki. Yaitu diuji dengan perintah dan larangan. Diuji dengan syariat Allah subhanahu dan hukum-hukumnya. Wa qala rahimahullah. Berkata kembali Abu Ja'far Tahayu rahimahullah wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatuhu tunaffad la masyiata lil ibadi illa ma syaa'a lahum fama syaa'a lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun kata Abu Ja'far Tahawi dan juga ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa segala sesuatu berjalan dengan takdir-takdir Allah dan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tunaffad. Kehendak Allah pasti terwujud. Yani kehendak secara takdir. Allah ingin ini terjadi, Allah ingin itu terjadi, maka pasti terjadi. Masyiatuhu tunaffad. Kehendak Allah pasti terwujud La masyi'ata lil ibadi illa ma sya'a dan tidak ada kehendak bagi makhluk-makhluk ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Yani kehendak-kehendak makhluk semuanya adalah dengan penciptaan Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah secara qada wal qadar. Kenapa si fulan berkehendak dengan kebaikan? Kenapa si Alan berkehendak dengan kejelekan? Karena Allah kehendaki begitu. Karena Allah memang menakdirkan demikian. Fama sya'alahum kan wa lam yasha lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki atas mereka pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini akidah. Ini adalah keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlus sunnah, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, keyakinan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, keyakinan para imam-imam ahlus sunnah, sunnah sepanjang masa. Ini keyakinan Imam Syafi'i dan keyakinan Imam Ahmad dan juga keyakinan para imam-imam setelahnya. Khonibdin a'azakumullah berkata dalam syarahnya Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Qala ta'ala yang demikian dalilnya adalah karena Allah berfirman dalam Al-Quran وما تشاءون إلا أن يشاء الله tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah ayatnya sangat jelas tidak bisa ditafsirkan kepada tafsir lain wa ma tasyauna illa an yasha Allah tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Innallaha kana aliman hakima. Demikian dikatakan dalam surat Al-Insan. Dan juga Allah katakan dengan makna yang hampir sama di dalam ayat dalam surat At-Takwir. Allah katakan wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya walau annana anzalna ilaihimul malaikata وكلمهم kallamahumul وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما qubulan ma إلا أن illa an yasha Allah perhatikan juga ayat ini dalam surat al-an'am Walau anzalna, walau anna anzalna, kalaupun annana anzalna, walaupun kami menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang langsung mengajak bicara mereka dan langsung bisa mengajak bicara orang-orang mati. Wahasharna alaihim kulla syai'in qubulan dan kami kumpulkan segala sesuatu untuk mereka. Segala sesuatu. Maka nul yu'minu niscaya mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Perhatikan. Tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Maka liyu'minu illa an yasha Allah. Mereka nggak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul inna muslimin yang saya hormati. Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang naqif, yang wakaf, yang yaqif ala maqal Allah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah. Kalau Allah bilang wa matasyauna illa an yasha Allah, maka ahli sunnah akan berkata wa matasyauna illa an yasha Allah. Kalau Allah menyatakan bahwa setiap orang tidak mungkin berkehendak kecuali dengan kehendak Allah, maka Allah sudah juga berkata, namanya manusia tidak akan punya kehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan wa ma kana liyu'minu illa an yasha Allah, mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah, maka ahli sunnah juga berkata, mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakwilkan, diseret maknanya ke sana kemari. Tidak diselewengkan, dicocokkan dengan hawa nafsunya. Tidak ditarik-tarik kepada apa yang mereka maukan. Tidak. Ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah. Tunduk kepada apa yang diberitakan oleh Allah swt dalam Al-Qur'an. Walaupun diturunkan malaikat. Bukan hanya nabi. Nabi dakwahi mereka, mereka nggak mau beriman. Diturunkan malaikat kepada mereka, mereka nggak akan beriman. Diturunkan semua yang mereka minta, coba belah bulan, kasih belah bulan, Coba kalau kamu memang Nabi, keluarkan mata air, keluarkan mata air. Semua yang mereka minta Allah berikan. Tetap makana minum, Tetap mereka nggak akan beriman. Illa kecuali an yasha Allah. Kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aqidah. Ini keyakinan yang harus diyakini. Sehingga kita berdakwah karena mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengajak kepada sunnah karena mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau beriman itu Allah yang menakdirkan. Mereka tidak mau beriman, memang itu adalah sudah qada wal qadar. Kalau mereka dengan dakwah tauhid tidak mau menerima, mereka sendiri yang akan rugi. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah sunnah, maka mereka sendiri yang akan rugi. Kita sudah menyampaikan apa yang diperintahkan, sedangkan iman atau tidak beriman bimasyiatillah Bukan dengan usaha dan upaya kita. Kita berupaya, Allah yang menentukan. Kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Berita-berita ini. Hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum agar kalian jangan terlampau sedih kalau hilang dari kalian sesuatu dan jangan terlampau gembira kalau kalian mendapatkan sesuatu kalau berhasil dakwahnya manusia berbondong-bondong datang menjadi ahlu sunnah. Berbondong-bondong datang memegang tauhid. Masya Allah menerima dakwah kalian. Jangan terlampau gembira. Kenapa? Jangan kamu sombong. Oh ini hasil usaha saya. Masya Allah. Saya begitu hebatnya. Saya begitu pinternya. Saya begitu, saya begitu, saya begitu. Jangan, jangan, jangan, jangan. jangan. Itu karena Allah kasih hidayah mereka. Maka ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ucapkan kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberikan hidayah pada mereka. Demikian pula sebaliknya, dakwah mati-matian, mengorbankan segala macam yang kamu miliki, habis semua tenaga, waktu, habis hartanya, semua untuk mengajak mereka kepada tauhid wa sunnah, nggak ada yang mau ngikut satu orang pun nggak ada. Jangan sedih. La yahzunka alladzina yusari'una fil kufur kata Allah kepada nabinya. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu orang-orang yang yusari'una fil kufur, orang-orang yang berlomba-lomba untuk kafir, berlomba-lomba untuk sesat, berlomba-lomba untuk menjalani jalan kesesatan. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kamu tetap dapat pahala dengan dakwahmu, usahamu, pengorbanan-pengorbananmu, semuanya akan diganti oleh Allah berlipat-lipat dengan pahala yang besar dengan jannahnya dan keridoannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah jangan sedih. Orang yang beriman dengan takdir akan tenang tenteram, tidak putus asa, tidak terlampau kecewa dan tidak terlampau gembira dengan sesuatu yang didapat. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluh." Walau syaa rabbuka, kalau Rabbmu menghendaki, ma fa'aluh, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Sehingga ketika kamu melihat mereka berbuat sesuatu yang betul-betul menyakiti hati kita, mengecewakan, membuat kita sangat sedih, maka kita ingat bahwa ini adalah takdir dari Allah. Dan setiap Allah menakdirkan, pasti ada hikmah. Paling tidak, itu ujian buat kamu diuji dengan penolakan-penolakan, diuji dengan cercaan-cercaan, diuji dengan berbagai macam cemoohan-cemoohan dari ahlu balal. Kita memberikan kebaikan, memberikan ilmu, menyampaikan ini yang hak, ini yang batil, ikutilah yang hak, jangan ikuti kebatilan, ini ikhlas, memberikan kebaikan pada mereka. Ternyata mereka membalasnya dengan kalimat, kalian memang sok benar sendiri. Memang kalian di dalam ayat masuk surga sendirian. Memang kalian, kalian, kalian habis. <laughs> Ujian. Ini ujian dari Allah Taala. Jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita kemudian terlampau sedih. Layah zunka. Jangan sedih. Itu Allah takdirkan. Dan kalau Allah menakdirkan, menunjukkan pasti ada hikmah di sana. Di antara hikmah yang tersebut dalam Quran dan sunnah adalah ujian buat kalian, ujian buat kita, ujian buat mereka-mereka ahlus sunnah yang sedang berdakwah bahwa kalian ini diuji oleh Allah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Atasbirun. Apakah kalian sabar? Allah Subhanahu wa taala menguji kadang-kadang bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Dengan khairi wa syarr, dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. atau Atasbirun, apakah kalian sabar? Sabar dalam artian terus di atas perintah Allah, istiqamah di atas tauhid was sunnah, istiqamah dalam dakwah, tidak goyah, tidak mundur, tetap <laughs> apapun yang dihadapinya, khairin atau syar. Kebaikan atau kejelekan. Keberhasilan ataupun kegagalan. Ikhwan bin Azza kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan kalau Allah kehendaki, mereka nggak akan melakukan seperti itu. Kalau Allah kehendaki. Mereka nggak akan lakukan itu. Tetapi mereka melakukan itu berarti memang Allah takdirkan demikian. Ayat lainnya Allah berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau saja Allah menghendaki. Kalau syaa'a rabbuk, kalau Rabbmu menghendaki niscaya akan beriman seluruh yang di muka bumi. Kalau Allah menghendaki. Niscaya la amana man fil ardi jami'an ma fil ardi kulluhum. Niscaya akan beriman seluruh mereka yang di muka bumi. Kalau Allah kehendaki. Tapi memang Allah menghendaki nggak begitu. Allah menghendaki minhum man amana wa minhum man haqqa alaihi dhalalah. Allah menghendaki di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang memang haqqat alaihi dhalalah yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Dengan demikian, al-qada wal qadar, masyiatullah secara takdir harus diimani dan harus diyakini. Siapa yang tidak mengimani takdir, tidak mengimani masyiatullah fil qada'i wal qadar, tidak mengimani kehendak Allah secara takdir, maka dia kafir. Mengingkari ruknun min arkanil Islam. Dia mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Jangan sampai kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah pemikiran-pemikiran qadariyah, pemikiran-pemikiran rafidah yang mereka menentang takdir. Ada yang terang-terangan, ada yang dengan tidak terang-terangan, ada yang dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang digambarkan seakan-akan percaya tapi tidak percaya. Kami beriman pada takdir. Tetapi yang mana namanya takdir itu batu jatuh ke bawah. Air mengalir ke tempat rendah. Itu takdir. Kami beriman pada takdir. Hah? Berarti beriman apa enggak beriman pada takdir ini namanya. Ini yang dikatakan orang-orang yang memakai syubhat-syubhat. Sehingga menyatakan dohirnya saya beriman pada takdir. Tetapi batinnya masa sudah ditentukan semuanya nggak mungkin lah. Adapun takdir yang saya imani seperti batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang rendah, matahari terbit dari timur terbenam di barat, itu takdir. Ada lagi yang terang-terangan. Tegas mengucapkan ucapan kufur, ucapan kafir dari mulutnya. Bahwa kalau umat Islam ini masih percaya pada takdir, maka umat Islam ini akan mundur. Jumud. Itu rukun keiman yang keenam harus dibuang. Supaya umat Islam jadi maju katanya. Masya Allah. Betapa beraninya dan lancangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Betapa tegasnya kekafiran dia kepada Allah dan rasulnya. Allah menyatakan berapa ayat tadi kita baca? Wa masya'a kalau Allah kehendaki, maka niscaya mereka tidak akan berbuat. Kalau Allah kehendaki, niscaya mereka akan beriman. Dan kalian tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Sekian banyak ayat. Apakah kamu ditolak seluruhnya ya hadza? hada? kaum muslimin yang saya hormati. Ini mengerikan. Maka kaum muslimin harus diingatkan kembali kepada agamanya. Harus diingatkan kembali kepada ayat-ayat dari Allah sebagai Rabbnya Qala ta'ala dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 ayat 125 Faman yuridillah siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu lis-sama. Sa'adu fis-sama. Kalau Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit sesak. Ka'annama yas'adu fis-sama, seakan-akan dia naik ke langit. Orang naik ke atas ke langit semakin sesak, semakin sesak napasnya. Qala bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah dengan masyiatullah. Kesesatan juga dengan masyiatullah. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka Allah akan sempitkan dadanya. Ini kalimat sangat jelas, sangat gamblang nggak bisa ditafsirkan kepada makna-makna lain kecuali makna takdir, kecuali makna qada wal qadar. Maka mereka-mereka yang menentangnya berarti mereka menentang ayat-ayat ini seluruhnya. Wala haula wala quwata illa billah, wala ara ma'hu an yartafi' ma'ahu 'amalun ila sama. Dan saya tidak ber, ber tidak ber, berlihat atau tidak melihat mereka akan diterima amalannya di sisi Allah Taala kalau mereka mengingkari takdir. Wa ma'arab an yartafi' ma'ahu 'amalun ila sama sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar lau anfaqa mithla uhudin dahaban kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar dalam Sahih Muslim sebutkan tidak akan diterima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Maka Berarti mereka-mereka yang mengingkari takdir, maka gugur amalan-amalannya karena dengan kufurnya akan gugur amalannya. Kau muslimin saya hormati. Ucapan Allah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala ta'ala hikayatan an Nuh alaihi salam id qala liqaumihi, Allah mengisahkan ucapan Nuh alaihi salam ketika mengisahkan Nuh berkata kepada kaumnya, "Wama wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum." Kata Nuh kepada kaumnya, "Wama yanfa'ukum nushi?" Dan gak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku In aratu an ansahalakum. Kalaupun aku menginginkan untuk menasehati kalian, enggak akan bermanfaat nasihatku kepada kalian. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ini akidah Nabi Nuh alaihi salam. Dan akidah para anbiya seluruhnya. Aku nasihati kalian, aku peringatkan kalian, aku dakwahi kalian. Namun tidak akan bermanfaat nasihatku pada kalian kalau memang Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Percuma. Kalau Allah menghendaki kalian sesat, kalian akan sesat. Maka saya mendakwahi kalian karena diperintahkan oleh Allah dan kalian berharaplah kepada Allah dapat hidayah. Ini Nuh alaihi salam beriman kepada takdir dan beriman pula kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah beri hidayah. Kalau Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Kalau Allah kehendaki bermanfaat nasihatnya. Kalau Allah kehendaki, tidak akan bermanfaat nasihatnya. Bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Nabi Nuh alaihi salam berhenti berdakwah? Apakah dia menyatakan ah percuma saya nasihati kalian? Sudah saya nggak akan nasihati kalian lagi abadan. Apakah begitu? Tidak. Nuh alaihi salam tetap berdakwah. In aradtu an ansahalakum. Ketika, jika aku menasehati kalian, tetap saja yang berikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu itu, aku yakin. Enggak akan bermanfaat kalau Allah kehendaki untuk menyesatkan kalian, maka enggak akan bermanfaat. Sehingga Nuh alaihi salam berdakwah terus menerus lailan wa nahara, siang dan malam. Dengan sirran wa jihara, dengan rahasia maupun dengan terang-terangan. Berapa tahun? 10 tahun? Atau 100 tahun? 950 tahun. Masya Allah. Menunjukkan iman kepada takdir tidak membuat seseorang putus asa. Tidak. Iman kepada takdir tidak membuat manusia jadi mundur, tidak membuat manusia jadi terbelakang, tidak membuat manusia jadi malas. Untuk apa saya kerja? Untuk apa saya berangkat ke sana belajar, ke sini belajar? Untuk apa? Kalau Allah takdirkan saya pintar, saya jadi pintar. Gak ada seorang nabi pun yang demikian ketika beriman pada takdir. Gak ada seorang rasul pun kemudian jadi malas karena beriman pada takdir. Nggak ada seorang mukmin pun dari pengikut-pengikut para anbiya yang kemudian berhenti berdakwah karena iman kepada takdirnya ada. Justru yang ada mereka semakin semangat, semakin semangat, semakin semangat. <clears throat> Kau muslimin yang saya hormati. Salah satu contohnya adalah Nuh alaihi salam yang tetap semangat berdakwah lailan wa nahara, sirran wa jihara. قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم kata Allah dalam ayat lainnya siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus yang sesat karena takdir Allah yang berjalan di jalan yang lurus juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala ila ghairi dhalika minal adillati ala annahu la yasha masya Allah kana wal lam yasha lam yakun dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa masya Allah kan wa man lam yasha lam yakun yang menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi wa kaifa yakun fi mulkihi ma la yasha Bagaimana mungkin terjadi di kerajaannya, di kekuasaannya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Bagaimana mungkin? Enggak mungkin. Kalau terjadi sesuatu di kekuasaannya atau di kerajaannya yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan penguasanya, berarti kekuasaannya berkurang. Dan itu mustahil. Enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul wa man adallu sabilan wa akfaru mimman yaz'um anna Allah sya'al iman minal kafir wal kafir sya'al kufur faghalabat masyiatul kafir masyiat Allah siapa yang lebih sesat siapa yang lebih kufur daripada orang yang berkata Allah menghendaki iman pada orang kafir, tetapi si kafir menghendaki kafir. Maka keinginan si kafir mengalahkan keinginan Allah. Hah? Siapa yang lebih kafir? Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengatakan seperti itu? Daripada orang yang menyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya ingin menakdirkan si mukmin ini, eh, si ini jadi mukmin. Tapi si kafirnya ingin dirinya jadi kafir. Maka keinginan si kafir ini mengalahkan keinginan Allah. Kira-kira betapa kafirnya orang ini. Oh berarti menurut kamu si manusia tadi keinginannya mengalahkan keinginan Allah. Berarti lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi daripada kekuasaan Allah SWT. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Fama akfaru wa ma adallu. Sungguh betapa kufurnya dan betapa sesatnya orang yang kayak gini. Lihat ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Waman adallu sabilan. Siapa yang lebih sesat jalannya? Wa akfar. Dan siapa yang lebih kafir dari orang yang menganggap bahwa Allah ingin menakdirkan si kafir tadi jadi mukmin. Allah menghendaki iman. Tetapi si kafir ini nggak mau, maunya kafir. <laughs> Ternyata kemauan si kafir ini mengalahkan kemauan Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Qala ta'ala ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Dari apa yang mereka ucapkan. Maha suci Allah, tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki dia kafir, pasti terjadi kafir. Kalau Allah menghendaki dia mukmin, pasti terjadi iman. Itu pasti, pasti, pasti, pasti. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada syak Jangan ada raib, jangan ada keraguan, kegelisahan dalam hati. Yakin apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka berharaplah kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Berharaplah kepada Allah agar memberikan petunjuk agar kita mendapatkan iman wa ziyadatul iman, mendapatkan bimbingan ilmu ke dalam tauhid wa sunnah. Berharaplah kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah. Di antara hikmah beriman kepada takdir seorang muslim mukmin harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Jangan sombong dengan usahanya. Usahamu sehebat apapun kalau Allah takdirkan gagal akan gagal. Maka berusahalah semakin semal mungkin, tetapi jangan lupa doa. Jangan lupa bergantung kepada Allah, berharap, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.